BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempersembahkan Asmara di tengah bencana. Uh, bagaimana yuk? Rupanya kita masih harus menjadi tawanan. Uh, kapan kita bisa bebas, bisa merdeka ya? Lalu kita bisa pulang sama-sama ke rumah kita masing-masing. Aku juga tidak mungkin tinggal di sini lama-lama, Sri. Uh -uh. Aku tidak akan betah. Aku juga sudah kangen pada ayah dan ibuku. di Tengah Bencana sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Nih, tidur ya? Ah, tidur apa? Hatiku panas seperti ini mana bisa tidur? Dari mana saja toh? Sudah puas mengurus dua orang gadis itu? Aduh, kamu kok masih belum ngerti juga? Ah, ngerti, ngerti apa? Asmara di Tengah Bencana Sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Kisah yang diram dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran. Tak ada manusia yang sempurna, dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya S3 Penata suara Indra Mahendra Sutradara Hari Yoko Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Surya Pangga setengah tidak percaya mendengar laporan dari panut anak buahnya. Tapi diam-diam dia merasa sangat lega dan gembira. Bagaimana tidak? Setio Ningsi, anak gadis kilurah Jatisari yang diincarnya sejak lama. Sekarang hampir saja dapat diraihnya. Walaupun sebenarnya dia masih menyisakan rasa khawatir setiap kali ingat Niko. Iya, putra kita Menggung Jain Logo itu adalah saingan beratnya. Selama ini, kalau dia terpaksa jauh dari Setio Setioningsi hanya karena Jat Miko. Dan setelah sekian lama, harapan itu semakin pupus. Tapi sekarang harapan baru muncul kembali. Harapan dia bakal bisa memiliki kembang desa Jati sekali itu. benar kan? Setio Ningsih ada di sini, Balut. Hmm? Kamu tidak bohong kan? Uh, nanti kita lihat saja sendiri, Kisuro. Hmm. Kok saya bohong itu gunanya apa? Keuntungan saya apa? Lihat saja sendiri nanti. Wah, <laughs> kalau begitu terima kasih sekali, Panut. Iya. Dan untuk jasamu ini, aku tidak akan tinggal diam. Pasti ada hitung-hitungannya. Hmm? Ngerti kan? <laughs> Iya. nah, sekarang ayo kita lihat seperti apa calon istriku itu. Apakah dia masih dalam keadaan sakit atau tidak? <laughs> iya, Ki. Waktu saya tinggal tadi pagi, hmm. dia masih tidur, Ki. Hmm. Tidak tahu sekarang. Mudah-mudahan saja keadaannya sudah lebih baik, Ki. Ayo, Ki Suruh. Ah. masuk saja. Ayo, ayo. Nah, ini Kicurong. Gitu Lihat, apa saya bohong? Ini eh, hmm? eh, itu siapa, Pak De? Ya, ini Kicurong Pangga, lurah desa Pringsewu. Nah, dia nanti yang akan menolong Setioningsi, mengobati Setioningsi sampai benar-benar sembuh. Tadi, eh, ya. tadi sudah bangun, tapi hmm? tidur lagi Pak De. Oh. Dia masih lemas katanya. Ya, ya, ya. <laughs> Biar saja, Dok biar dia istirahat supaya cepat sembuh ya. <laughs> waduh, waduh, waduh, waduh, waduh. <laughs> Dalam keadaan sakit saja cantiknya masih seperti ini. <laughs> Apalagi kalau nanti sudah sehat. Waduh, pasti akan menjelma menjadi seorang bidadari ngejowanta. bidadari yang turun ke bumi menjadi manusia. Hmm. Eh, eh, anu, La, anu, ada ada apa Kisru? Ah, ah, begini saja, biar dia sehat dulu, ya. Ah, kalau masih lemas, ya kita tidak bisa bawa kemana-mana, ya kan? Memangnya dia mau dibawa kemana gitu? Loh, ya tentu saja dibawa ke rumahku, toh. Kan yang berkepentingan itu aku. Masa dia mau disuruh tinggal di sini? Hah? Lah terus aku di rumah mau tidur sama siapa? Kamu jangan ngaco, Panut. um, <laughs> bukan begitu, Kisuro. Saya kan hanya bertanya saja. <laughs> Kalau Kisuro bermaksud membawanya pulang ke rumah, hmm. ya monggo mawon, silahkan saja. Uh, saya tidak keberatan. Ayo. Tapi, uh, anu lo, Kisuro. Anu, anu, anu apa? Huh? <laughs> Uh, harus ada tebusannya, toh bisa dibawa pulang begitu saja. Tidak ada apa-apanya. Oh, kamu itu memang mata duitan. Ngerti ora? Uang saja yang kamu pikirkan. mau mikir yang lain, mikir yang baik-baik itu. Jangan hanya mikir masalah duit, duit, dan duit melulu. Iya, gitu loh. Beres. Sementara itu, Pasukan Mataram sudah tiba di tepian sungai Blongkeng. Mereka terus menyisir sungai sampai akhirnya tiba tak jauh dari kubuk gubuk liar tempat hunian kawanan rampok. Bakal Manyuro segera memerintahkan agar pasukan berhenti dan mengambil tempat yang aman. Hmm, itu ya perkampungan mereka tinggi di gitu, Di situ hmm. tempat kawanan rampok pimpinan untuk gede Jumlah mereka kira-kira ada berapa orang, Gedung? Wah, lumayan banyak di Jemang. Kalau 60 sampai 70 orang ada. Tapi ada juga yang sudah punya anak istri dan mereka tinggal terpisah. Hmm, ya, ya, ya. Kalau pimpinannya di mana rumahnya? Di sebelah mana maksudku? Uh, di situ juga di Bekel. Di tengah-tengah persis itu rumah tinggal Sawung Rono alias untuk Bersih. Dia hmm. tinggal di situ sama siapa? Apa dia juga sudah punya keluarga? Uh, tidak, mau. Dia tidak punya keluarga. Hmm. Dia tinggal di situ hanya dengan anak laki-lakinya yang sudah besar. Namanya Joko Sumiru. Hmm, bagus. Sementara kita pelajari dulu keadaan mereka. Setelah semuanya jelas, baru kita mulai penyerangan. Uh, tadi peti perhiasan di mana? Uh, uh, ini di bekel. Mana? Ini di bawah. Oh. Saya letakkan di balik batu kali. Ya, ya, ya, ya. Ya sudah, biarkan saja di situ. Nanti rencanaku begini. Aku akan menghampiri pondok kediaman Sawung Rono hanya berdua dengan Belendung. Dan aku bagaimana, Kakang Manyoro? Kamu, Kidemang, beserta 100 orang prajurit Mataram menyebar. Kepung pondok-pondok liar itu dari berbagai arah. Nanti aku akan pura-pura menyerahkan peti. Dan selanjutnya, kalian semua tunggu apa-apa dariku. Begitu aku bersiul nyaring, maka serbulah tempat itu. Dan serbuan harus dijalankan dengan semangat tinggi dan penuh tenaga yang mematikan. Jangan sampai kerja dua kali, ya. Cepat habisi mereka semua. Sisakan hanya satu orang saja. Maksud Ki bekal siapa orang itu? Eh, pemimpinnya, uh, Ya, sisakan satu orang, pemimpinnya saja rampok yang bernama Sawung Rono. Iya. Yeah. Biarkan agar dia tetap hidup. Tangkap dia, ikat tangan dan kakinya, naikkan ke atas kuda dan bawa ke kota Raja Mataram. Serahkan dia pada Gusti Tumenggung Jayeng loko dalam keadaan hidup. Begitulah perintah yang kuterima dari beliau. Sekarang, mari kita mulai rencana penyerangan ini. Ki Demang Seronggo Marto menyebar bersama 100 orang prajurit. Jangan menyerang dari satu arah saja. Ingat ya, bagi menjadi empat bagian. Sementara aku dan Gendung akan membawa peti uang menemui Sawung Rono. Baik, Ki Bekal. Saya siap mengerjakan semua yang Ki Bekal perintahkan. Saya yakin kita akan berhasil. Sini, sini, sini. <laughs> Masuk saja. Ini kamar khusus untukmu, Dok. Ya. Nah, bagaimana keadaannya? Hmm. Bagus kan? Dinding kamar ini semuanya terbuat dari kayu jati yang diukir, ya. <laughs> Semua perabot juga dari kayu jati, uh, ya. Aku, <laughs> aku belum tentu kerasan tinggal di sini, Kisuro. Loh. Lebih baik antarkan aku pulang ke Jatisari. Eh? Aku sudah sangat kangen pada kedua orang tuaku. Weh, itu soal gampang, Setioning ya. <laughs> Nanti akan ku kuantarkan mengatakan, "Pasti ayahmu seorang lurah. Aku juga lurah. Kami mempunyai tugas dan kewajiban yang sama. Nah, tentu saja kami bisa bekerja sama dengan baik, ya loh. Sama-sama lurah, yo pasti akan bisa bekerja sama. Eh? <laughs> Kamu tidak usah khawatir soal itu, loh. Hmm? Aku tidak bermaksud buruk kok. Aku justru ingin membuatmu hidup bahagia. Tapi Pak D, kalau Pak D ingin membuat Cuk Ningsi hidup bahagia, biarkan saja dia pulang ke rumah orang tuanya. Ya, kalau kulepaskan, terus aku bagaimana, Nduk? Hah? Aku sama siapa di rumah ini? Eh? Uh, kamu ya sama istrimu, sama keluargamu. Wah, <laughs> aku sudah tidak punya istri, Nduk. Justru aku ingin mencari istri. Uh. Dan istri yang kuidam-idamkan. Seperti ini, sekioning si ini. Eh? Cantik, kuning langsat kulitnya, tingginya juga juga sedang-sedang dan rambut panjang mengurai. <laughs> Wah, benar-benar dia akan bisa menjadi seorang istri teladan. Tapi Yunisi tidak mau menjadi istrimu, Pak De. Hmm? Lebih baik cari istri yang lain saja. Loh. Kan di desa ini banyak perawan yang juga cantik. Banyak perawan memang, tapi tidak ada yang secantik Setioningsi. Hah? Aku bisa saja, Nduk, kawin sama dua atau tiga orang perawan sekaligus. Hmm? Tapi bagiku, istri hanyalah satu dan dia tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dia harus bernama Setio Ningsih. Hah? Dialah yang pantas menjadi istriku. Dia yang akan mengisi sisa-sisa hidupku sampai hari tua nanti. Rupanya kita masih harus menjadi tawanan. Oh, kapan kita bisa bebas, bisa merdeka ya? Lalu kita bisa pulang sama-sama ke rumah kita masing-masing. Aku juga tidak mungkin tinggal di sini lama-lama, Sri. Oh, oh, aku tidak akan betah. Aku juga sudah kangen pada ayah dan ibuku harus merencanakan sesuatu, Pak. Sesuatu apa, yuk? Kita harus segera melarikan diri dari tempat ini. Ah, maksudmu kabur, yuk? Iya. Tapi nanti kalau ketahuan bagaimana, yuk? Wah, nanti mereka marah dan kita malah akan disiksa. Kita akan disakiti. Tidak, Sri. Huh? Kalau kita berhati-hati, mereka tidak akan tahu. Dan untuk itu, kita butuh persiapan yang matang, maksudnya. Uh, Aku tidak mau lagi kelaparan di tengah jalan. Kita harus membawa bekal makanan. Hmm, benar juga sih yuk. Bawa saja bekal makanan yang banyak untuk di jalan. Hmm, kalau perlu, bawa air juga. Ya, betul, supaya kita tidak usah mencari air di sungai ataupun di kali-kali kecil. Uh, tapi begini Sri, huh? kita jangan menunjukkan bahwa kita bermaksud kabur. Hal itu -hmm. kita simpan rapat-rapat. Justru kita harus menunjukkan sikap baik pada Kisuro Pangga. Uh, eh, maksudnya, supaya dia tidak curiga. Benar tuh, Yu. Kalau dia belum belum sudah curiga, wah, Celaka kita Bisa ketahuan Kalau kabur bisa ditangkap lagi Ya kan yuk Iya Benar Sri Kita harus membuat persiapan yang cermat uh, Baiklah Sekarang aku ingin istirahat sebentar Kalau kau lapar Pergilah ke belakang sana Ya Mintalah sesuatu pada pelayan-pelayan panggil. Pasti mereka akan memberikannya Mereka tidak akan berani membuat kita sedih dan kecewa. Iya yuk, beres. bisa tidur. Dari mana saja toh? Sudah puas mengurus dua orang gadis itu. Aduh, kamu kok masih belum ngerti juga? Ngerti, ngerti apa? Huh? Tentu saja aku ngerti, Kang. Aku seorang perempuan. Tentu saja aku ngerti apa yang dilakukan suamiku. Kamu kan baru saja berbuat tidak senonoh pada dua orang perempuan itu, kan? Dan sekarang kamu pulang. Kamu mau apa? Hah? mau dilayani lagi sama istrinya. <laughs> Maaf saja ya Kang, kalau mau makan ambil sendiri, mau minum tuang sendiri. Aku tidak ada waktu lagi untuk melayani kamu, karena kamu sudah bikin sakit hati istrimu. Lulu, lulu, lulu. Aduh, Nyi, ini kok bagaimana kamu? Belum belum kok sudah disemprot terus terusan aku ini. Aku jadinya tidak punya kesempatan menjelaskan semuanya, Nyi. Nanti dulu toh, sabar dulu, tenangkan hatimu dulu. Nah, duduk saja dulu di situ ya, biar aku jelaskan semuanya. Iya, jelaskan saja, tapi aku tidak akan percaya omonganmu. Boleh, tidak percaya juga tidak apa-apa. Tapi dengar dulu, jangan belum-belum sudah marah begitu. Kalau belum-belum sudah tersinggung, sudah marah-marah, persoalan mana bisa diselesaikan? Tapi kalau kamu duduk seperti itu, mau mendengar apa yang dikatakan suamimu ini, baru semua akan menjadi terang benderang. Seperti siang hari bolong, ha? Eh? Ah, siang hari bolong? Hidungmu itu yang bolong. Loh. Tukang mengendus perempuan. <laughs> ya, boleh-boleh saja. Cici juga tidak apa-apa. Tapi coba lihat kemari, hmm? Hmm? Lihat kemari sebentar saja, Aduh, Tidak. Buat apa melihat laki-laki macam kamu? Laki-laki tidak setia. Eh, sebentar saja kok. Ini lihat. Apa yang kupegang ini, ayo. Hmm? hmm? Ayo. Loh, apa itu, Kang? Lah, kan. <laughs> Kalau begitu, kamu jadi kelihatan lebih cantik. coba lihat apa yang kupegang ini. lembaran hmm, lembaran-lembaran apa ini, ayo. Sepertinya kamu sudah kenal benda ini ya. Ayo, apa coba? Ayo. Hmm. Hmm? hmm? duit ya Kang? Eh. Uh, benar, itu duit ya? Iya toh, lihat saja sendiri. Kalau kurang puas, ya pegang saja. Diraba-raba begini loh, ayo. uh, <laughs> uh, benar kamu hmm, Kang, rupanya ini kan? duit. Hmm. Kok banyak sekali ya? Hmm. Uh, berapa ini jumlahnya? Ada tidak sepuluh ribu ringgit? Ya, nanti dihitung saja sendiri. <laughs> tapi hmm. sekarang kan sudah tidak marah lagi toh. Hmm. Itu lihat wajahmu tidak jemberut lagi Nyi. Hmm. <laughs> Kalau begitu kan kelihatan lebih menggemaskan ya toh hmm. ya kan Nyi. Hmm. ya terserah kamu kan Pokoknya bagiku lembaran-lembaran seperti ini yang bisa menghibur. Oh. Aku hanya butuh ini kok. Butuh uang, butuh duit. <laughs> Kalau kamu masih bisa memberi duit seperti ini. Jangan takut, Kang. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku akan selalu menemanimu. <laughs> Kalau aku akan menemani di sampingmu. Kalau perlu, aku akan mengambilkan nasi untukmu. Juga sayuran, juga lauk pauk. <laughs> Kalau aku sedang duduk-duduk di kerambi, aku pasti akan menemanimu. Hmm. Menyediakan teh untukmu atau kopi. Bahkan aku akan menyalakan api rokokmu. Kalau aku tidur? Oh, apalagi itu. <laughs> aku akan menemanimu sampai pagi, kan Kang. Jangan sekarang. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara Katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo, jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana seri ke-40 yang didukung oleh para pemain Rifki sebagai Belendung, Edi Dosa sebagai Bekal Manyuro, Tato sebagai Demang Surongo Marto, Guriko sebagai Panut, Yoko sebagai Suro Panggah, Ajeng sebagai Setio Ningsi, Nika sebagai Sri Gondang, Ayu sebagai Istri Panut, dan Asli Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Kisro Pangga terhadap Setio Ningsi dan Sri Gondang? Dan bagaimana serta apa yang akan dilakukan prajurit-prajurit Mataram di tepi kali Blongkeng? Apakah mereka akhirnya akan menyerbu kawanan rampok? Silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa. Buddha.